محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin a'adhani Allah wa iyyakum min syiddati adzabin nar ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah kita pada pertemuan kali ini pada kajian di malam hari ini Insya Allah taala kembali melanjutkan kajian kita barakallahu fikum kajian kitab Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi حقيقة المنهج السلفي نعم وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut Qaddarullahu wa ma kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullah ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi Kemudian beliau hafizahullah taala menyatakan walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa samaruhu al wallati والتي لا تعد ولا tuhsa من الخير amim dari sumber ini yaitu sumber dari Al-Manhaj As-Salafi maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah. Athar dari manhaj yang sangat manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung. Dan buah yang sangat-sangat mulia. Buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itulah tu'addu la tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. wanafil kabir lil Islam wal muslimin serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wali ahli sunnati wal jama'ati khususan serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'uriju ala thalathatin minha dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber Al-Manhaj As-Salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Maka Al-Manhaj As-Salafi memiliki sekian banyak kebaikan. Kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sang, yang sangat banyak dan tidak terhitung yang meliputi banyak umat yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha al ayat. Di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas al ayat ayat-ayat yang mulia wadala'il dalail ala sidqi hadzal manhaj salafir rabbani serta kebenaran, keotentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani wa annahu huwal islamul haq dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak wasabilul firqatin najiyah dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga uh, buah yang telah di barakallahu fikum buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena Al-Manhaj al salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan di atas bimbingan para sahabah, maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdul ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullah ta'ala. Jadi, eh, naam, seseorang alusun atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul Imamul hafiz Qawwam Sunnah al Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam al Hafiz Qawamus Sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abdul Qasim, Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istimdad ahli sunnah wal hadith wa tariqahum wa manhajahum wa ma athmara dhalika fihim wa mubayyinan al-farq baina istimdad ahli sunnah wa istimdad ghairihim Beliau menjelaskan yaitu Al-Imam Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al manaj As-Salafi, pijakan ajaran Ahlus Sunnah wal Hadis serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbeda uh, perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ahum alal haq أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata Al-Imam Abdul Qasim Ismail Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah kata beliau dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim kal engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang. Dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi Kata Al-Imam Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim. Berbeda-beda negeri mereka. Berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka. Wa taba'udi ma bainahum fid diyar. dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka. Wasukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah berbeda zamannya, berbeda waktu uh, hidupnya, berbeda Eh, naam e, berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian wajah fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah. Berada di atas satu pola wanamtin wahidin di atas satu sistem yang sama yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wala yamiluna fiha mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha tidak bengkok ya tidak berpaling dari al-haq dan tidak apa tidak yamiluna fiha dan tidak e, bengkok menjauh dari al-haq nah, artinya apa semuanya berjalan di atas jalan yang sama Antum melihat ajaran Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i berada di atas jalan yang sama padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati al Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. al Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wanakluhum wahid dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tarabainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma dan tidak terjadi perselisihan perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla kata Al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut gak terjadi, gak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Balau jama'ta jami'a ma jara ala al-sinatihim. wa naqaluhu an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya Wanakaluhu an salafihim dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka dari salaf mereka wajadaka annahu nahuja amin kalbin wahid engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut semua ajaran tadi itu muncul dari satu uh, eh, dari satu hati orang yang sama wajar ala lisanin wahidin dan keluar dari lisan yang sama keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah taala, lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pega, diajarkan pegangan juga sama, maukifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala kata Allah Subhanahu wa taala afala yatadabbaruna al-Qur'an Afala yatadabbaruna al-Qur'an Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Qur'an Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah. Mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Nah, niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan kathira di tubuh kita sendiri akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasr sadi rahimahullah taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla namun ketika barakallahu fikum jami'an ternyata ajaran ini ajaran as-salafiyah ajaran al-manhaj as-salafi ternyata datang dari Allah Fala makana min indillah ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rob. Datang dari dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas sirotol mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan memberitakan berita, eh, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya la tirabalahu. Kata Al-Imam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafat-lafatnya yang benar-benar sangat mendalam. Di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, fihi Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan wala ta'arud dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid karena memang Al-Qur'an ini muncul. Al-Qur'an ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah. Hamid, maha, maha, maha terpuji. Fahuwa hak hakun min haqqin. Al-Quran ini hak. Al-Quran ini benar berasal dari zat al-haq. Zat yang benar. Yang sifat ya al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbarun al-Quran am ala kulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi dan merenungi makna Al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka. Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Semua kalau walau kana min indi ghairillah. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan walau kana min indi ghairillah. Andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah ay lau kana mufta'ilan mukh au muh nam mukhtaliqan andaikan Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan dibuat-buat mukhtaliqan direkayasa kama yaquluhu man yaqulu min jahlatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu yakin bahwasanya Al-Qur'an bukan datang dari eh, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya. Dan hal ini pun menjadi eh, keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala lawajadu fihi ikhtilafan kathira pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak ai iltiraban wa tabadan kathira nah pasti mereka akan mendapati yang iltirab kegoncangan dan pertentangan satu sama lain nah ini loh wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada e, kembali dari e, kembali kepada jalan Sirotol mustaqim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh rasulnya dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai kata Alimah bin Kathir wa hadha salimun min al-ikhtilaf. Agama ini syariat ini Al-Quran was sunnah ini Al-Manhajus Salafi ini kata beliau salimun minal ikhtilaf selamat dari yang namanya ikhtilaf maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan. Dan akan melahirkan yang namanya ikhtilaf. Melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis. Karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? karena memang syarat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil ilm. Haitsu qalu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan itu para ulama. Haitsu qalu ketika para ulama berkata amanna bih kullun min indi rabbina ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat hunna ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat al ayah ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat maka apa perkataan para ulama Nah, aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rob kami. Dari Rob kami. Ayat muhkam yang mutasyabihi hakun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat yang mutasyabih keduanya adalah hak benar. Falihada raddul mutasyabihah ila al-muhkam fahtadau. Kata lima Ibnu Katsir rahimahullah taala oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat sehingga sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun namun kebalikannya kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit raddu nam raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw mereka justru sebaliknya membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Fahawaw, kata Al Ibnu Kathir Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaighin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu yakni para ulama dan Allah mencela az-zaighin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit yang memang sengaja mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumaninah Sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak. Di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata al-imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abul Qasim melanjutkan waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa'ala seluruhnya wa la tafarraku dan jangan berpecah belah jangan berpecah belah ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah pasti bersatu. Itu otomatis ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, Barakallahu fikum, saya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Taib. Kemudian kata beliau, kata Alim Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahli ahli al-ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqin mukhtalifin aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zair, penyakit, penyimpangan, ra'aitau mutafarrikin, Kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad Ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitau mutafarrikin mukhtalifin Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berse, eh, berbeda, nah, berselisih. syian berkelompok-kelompok wa ahzaban dan bersekte-sekte. La kakadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Nah, tidak angka, nah, hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan satu sama lain saling membid'ahkan satu satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir. Bahkan sampai naudzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah. Si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya, wal jar jarah, tetangga me mengkafirkan tetangga satunya tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tangqadi a'maruhum walamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka tapi apa ajaran mereka nggak pernah bisa bersatu karena apa muncul dari person bukan muncul dari akal manusia bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu karena itu adalah pelajaran atau diantara buah dari Al-Qur'an dan sunnah buah dari alman manhajus salafi dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka. Itu pasti. Kenapa? Karena memang ajaran mereka, maukif mereka dibangun di atas ide. Dia, dia bangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidah, jumhur pasti, pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Uh, kami mohon maaf atas uh, atas uh, gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim di atas sunnah dan di atas as-salafiyah kurang lebihnya kami mohon maaf wa naktafi bihada wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin